Di antaranya kita dimudahkan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat barokah ini insya Allah dengan tujuan yang insya Allah sangat mulia yang kita bersama-sama berada di majelis yang sangat utama yang keutamaannya sangat sangat banyak dan sangat sangat besar. Satu di antaranya seperti hadis yang sangat masyhur yang telah sering kita dengarkan sama-sama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffazhumul malaikah wa ghasyat humur rahmah wa nasalat alihi sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah yaitu masjid semisal yang sekarang kita sedang berada di sini yang dia berkumpulnya dengan tujuan yatsluna kitab Allah dalam rangka untuk mentelaah, mentilawah, membaca, mempelajari kitabullah Al-Qur'anul Kirim ini Islam wa rasuna bainahum dan mereka berkumpul saling mentadaros mempelajari dalam rangka untuk memahami illa humul malaikah tidak lain yang pertama kata Nabi Allah akan menjadikan para malaikat bergabung di majelis yang sangat utama ini. Yang kedua, wa humur rahmah Allah akan curahkan rahmatnya yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara ahlur rahmah, orang yang mendapatkan limpahan rahmat Allah. Yang ketiga, wanasalat homo wanasalat alihi musakina, Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan hati, sehingga mudah-mudahan kita pun berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita yang hadir pada pagi hari ini benar-benar Allah berikan ketenangan jiwa yang ketenangan jiwa merupakan modal yang paling pokok untuk seorang dia menggapai kebahagiaan yang hakiki. Dan yang keempat, wa fi man indah dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut dan bahkan membanggakan orang-orang yang ada di majelis di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ketika Nabi pernah menjumpai sekelompok para sahabat yang sedang berkumpul-kumpul dan kemudian Nabi tanyakan ma'ajlasakum apa yang mendorong kalian bermajelis di sini apa yang mendorong kalian berkumpul di sini bermajelis berbicara di sini maka kata para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an jalasna natadzakarul Islam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan Islam. Lalu Nabi mengulang pertanyaan dengan penekanan sumpah. Apa kata Nabi? Allah demi Allah ma ajlasakum illa dhalik. Betul enggak kalian bermajelis di sini memang dalam rangka semata-mata untuk tujuan yang Anda sebutkan tadi? Ini membicarakan Islam dan membicarakan wama manna wama manna Allah alaina membicarakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita maka Para sahabat mengatakan, Wallahi ya Rasulullah, ma illa dhalik. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidaklah, tidak ada yang mendorong kami bermajlis di sini kecuali semata-mata memang hanya itu yaitu dalam rangka untuk membicarakan Islam dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat Nabi, lam astakhlifkum. Saya ini bersumpah untuk kalian bukan karena tuhmatan lakum. Bukan karena memiliki tuduhan yang tidak-tidak kepada kalian. Walakin atani Jibril anifan akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku. Ahbaroni annallaha ubahibikum malaikatahu. Yang Jibril baru saja datang kepadaku. Yang Jibril menghabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu apa yang disampaikan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ini salah satu di antara yang mendorong kita, yang menyemangati kita pula untuk hari ini kita berkumpul dan duduk di majelis ini dengan berharap sekian banyak keutamaan yang telah disebutkan dalam banyak ayat dan banyak hadis berkaitan dengan majelis zikir. Dan setinggi-tinggi majelis zikir adalah majelis yang di situ berusaha untuk memahami kitabullah sehingga para ulama mengatakan majelis zikir yang dimaksudkan majelis ilmu majelis yang berusaha untuk memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita pada pagi hari ini apa judulnya? Apa judulnya? Judulnya apa? Kulabuhkan hatiku kepada Islam. Iya. Kira-kira bayangannya apa judul itu? Yang jelas saya dikasih paket panitia judulnya itu. Kira-kira bayangan antum apa mbok mbok nanti beda. Bayangan antum apa? Dengan judul itu kira-kira bayangannya gimana? Hah? Gimana, gimana, gimana? Pandangan. Pandangan tentang Islam bagaimana gitu. Eh. Apa itu bayangannya apa? Apa yang bisa kita berikan untuk Islam? Kulabuhkan hatiku kepada Islam. Umpamanya sekarang, kulabuhkan hatiku kepadamu. Kira-kira gimana? Gitu, kurang lebih. Tidak apa yang antum bayangkan kira-kira apa? Jadi kira-kira mungkin kenapa kok saya menjatuhkan pilihan kepada Islam? Mungkin begitu kira-kira. Untuk pasnya tanya kepada panitia, apa maksudnya yang judul itu? Tapi mungkin kurang lebih adalah seperti itu. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali harus kita fahami, pertama, bahwa kehidupan di dunia kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan pilihan. Penuh dengan pilihan. Ini terpampang banyak sekali pilihan-pilihan yang Anda disodorkan untuk memilih. Baik itu yang berkaitan dengan urusan dunia atau yang berkaitan dengan urusan akhirat Anda. Ketika antum lulus SMA, mau perguruan tinggi, ada nggak tawaran-tawaran pilihan? Ada, sangat banyak. Antum mau masuk kemana, jurusan apa, semuanya dibeberkan, ditawarkan. Sampai nanti kemudian jatuh pilihan Anda kemana. Itu dalam perkara duniawi. Dalam perkara akhirat Anda juga banyak tawaran pilihan. Sehingga bagaimana nanti Anda menjatuhkan pilihan Anda itu. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam urusan dunia menjatuhkan pilihan sesuai dengan selera Anda tidak tercela. Selama pilihan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda memilih jurusan apa. Yang penting catatannya hasil akhirnya adalah bermanfaat bagi Anda di dunia dan di akhirat. Itu wajar. Kalau itu berkaitan dengan masalah perkara dunia. ini, Adapun masalah yang berkaitan dengan akhirat Anda, ikhwan, juga Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kalian memilih. Akan tapi Allah telah iqamatul hujjah Allah telah menegakkan hujah kepada manusia dengan Allah mengatakan qad tabayyana rusdu minal ghayy sungguh telah jelas arus tuh jalan yang lurus minal ghayy dari jalan yang bengkok Allah SWT telah paparkan semua jalan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa. La iqraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Sehingga Allah tegaskan faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min. Siapa mau silahkan kafir, siapa mau silahkan mukmin. Anda untuk menjadi kafir atau mukmin itu semuanya pilihan. Akan tapi pilihan yang sudah jelas konsekuensinya. Pilihan yang jelas konsekuensinya. Ya, dan yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Swt dengan kasih sayangnya kepada para hamba telah mengarahkan kepada kita semuanya harusnya bagaimana Anda menjatuhkan pilihan Anda. Setelah Allah Swt jelaskan tentang apa yang datang dari Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subul dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ini Allah SWT tegaskan setelah Allah memaparkan tentang jalan Allah itu apa dan bagaimana. Setelah Allah SWT menjelaskan kepada setiap kita jalan Allah itu apa dan bagaimana. Kemudian Allah dengan kasih sayangnya kepada kita dan Allah yang mengetahui tentang segala-galanya mengarahkan setelah menjelaskan wa anna hadza yang mustaqim ini jalan jalannya lurus. Fattabi'uhu. Ikutilah jalan tersebut kalau kalian ingin selamat wala taqtabi'us subul dan jangan kalian ikuti jalan-jalan selain jalan Allah Fatafarraqa bikum karena akan membuat Anda kacau balau berantakan tercelai berai dari jalan Allah sehingga Anda akan mendapatkan malapetaka yang sangat besar dalam kehidupan Anda. dan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semuanya berangkat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita arahan bagaimana kita harus harusnya menjatuhkan pilihan dalam kehidupan kita ini. Tuhan Bila dalam hal ini kita tidak boleh salah pilih. Dan tidak boleh berbeda pilihan. Artinya boleh berbeda tapi konsekuensinya sangat sengsara. Kita harus tepat di dalam memilih. Sebagaimana Allah yang mengarahkan kita dan Allah menunjukkan kepada kita inna dina indallail islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa wa fil akhirati minal khasirin agama di sisi Allah itu hanya Islam Allah turunkan agama sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir itu agama Allah itu hanya Islam. Dan barang siapa yang ti, barang siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai agama kehidupannya, maka amal apapun yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah dan mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjatuhkan pilihan kepada Islam adalah pilihan yang tepat. Akan tapi ketahuilah bahwa itu bukan semata-mata kekuasaan Anda menjatuhkan pilihan akan tapi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita telah diantarkan oleh Allah sampai kita menjadi bagian dari kaum muslimin yang menjadikan Islam menjadi agama kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang layak dan sangat kita syukuri kepada Allah. Sehingga para sahabat di awal mengatakan berkumpulnya mereka, ya Rasulullah, jalasna natadakarul Islam wa ma alina Ya Rasulullah, kami di sini duduk dalam rangka membicarakan Islam dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kami. Ikhwan fillah. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita itu sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Alam taro alam taro annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Allah Subhanahu wa taala tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan buat kalian ma fis samawati wa ma fil ardi semua yang di langit dan semua yang di bumi Allah tundukkan untuk kalian. Sehingga Anda manusia yang berperawakan segini, Allah lengkapi dengan otak yang ada di kepalanya. Oh Masya Allah, kemudian bisa menguasai angkasa, anda bisa menguasai bumi, Anda bisa memanfaatkan apa yang Allah letakkan di dalam perut bumi dengan otak yang Allah letakkan di kepala manusia. Dan ini semuanya memang Allah tundukkan untuk kalian. wasbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatan kepada kalian baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nikmat yang tidak mungkin Anda akan bisa merekap menghitungnya. Karena wama bikum min nikmatin faminallah nikmat apapun yang Anda rasakan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nikmat yang Anda rasakan kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sekarang di sini bisa duduk dengan nyaman, bisa pasang telinga dengan enak, bisa memandang dengan tidak ada gangguan. Ini semuanya nikmat yang kita rasakan. Dan nikmat Allah sangat banyak. Wa in ta'udu Yang Anda kalau berusaha untuk mencoba menghitung, mereka mentotal semua nikmat Allah, Anda tidak akan sanggup menghitungnya. Yang harus kita ingat ikhwan. Dan Allah senang apabila nikmat Allah diingat-ingat. Sehingga Allah pun perintahkan waskuru nikmatallahi alaikum Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Fa'amma amma rabbika Adapun terhadap nikmat Allah maka bicarakanlah nikmat Allah itu. Ketahuilah bahwa di antara sekian nikmat Allah yang Allah berikan kepada para hambanya, maka nikmat Islam adalah nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba, hamba yang dipilih oleh Allah SWT. Sehingga segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan Islam dan iman kepada hamba-hamba pilihan Allah dan bagi mereka lah keselamatan. Qulil hamdulillah wasalamun ala ibadilladzina astafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima berbagai macam fadail keutamaan-keutamaan dalam kehidupan mereka. Di antaranya ada keutamaan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Ikhwan billah, seandainya terhadap semua nikmat-nikmat Allah kita diperintahkan mengingat dan bahkan dengan nikmat ini, nikmat Islam ini Allah memerintahkan kita berbangga. Benar-benar kita bergembira. Nikmat di atas lautan nikmat yang lainnya. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Allah katakan katakanlah dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah maka silahkan kalian berbangga kenapa karena itu lebih baik dari seluruh apa yang dikumpulkan oleh manusia dari perkara dunia yang ada nikmat yang menentukan nasib semua nikmat yang ada. Yang apabila Anda tanpa nikmat ini ikhwan, maka sesungguhnya kehidupan Anda tidak bermakna sama sekali. Kehidupan Anda akan jatuh ke level binatang. Sebagaimana Allah mengungkapkan ulaika kal an'am. Mereka itulah bagikan binatang ternak kehidupan yang tidak memiliki hati nurani yang benar, kehidupan yang tidak memanfaatkan fungsi akal maksimal, kehidupan bagikan orang yang buta dan tuli karena tidak mengenal Allah dan tidak mau mendengarkan pelajaran-pelajaran berharga sehingga kehidupan mereka hanya berputar antara memenuhi syahwat dan keinginan yang mereka senangi. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa anda kita semuanya ini ikhwan adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dengan nikmat khusus dengan nikmat yang khusus. Nabi kita katakan Inallah yu'ti dunya illa man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man ahab. Siapa yang bisa mengartikan? Yu'ti dunya illa man yuhibbu wa ma wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man ahab. Siapa yang bisa mengartikan ikhwan? Ya, saya bang tahu artinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Orang yang Allah cintai contohnya siapa kawan Orang yang Allah cintai contohnya siapa? Hah? Ya mukminin, Allah cintai mutakin, Allah cintai muslimin, Allah cintai orang bertakwa, Allah cintai orang saleh, Allah cintai. Sebagaimana Allah berikan dunia ini kepada orang yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang Islam saleh, bertakwa, dia rajin ngaji dan dia Allah berikan kekayaan yang melimpah tentang harta duniawi. Ada enggak? Banyak. Ada. Ada seorang muslim saleh, hamba Allah yang taat, dan Allah berikan kekuasaan kepadanya. Ada enggak? Ada. Kalau Nabi contohnya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam Allah berikan kerajaan dan Allah berikan karunia yang tidak pernah Allah berikan kepada hamba Allah yang lainnya. Sebagaimana pula Allah berikan harta dunia kepada orang yang tidak Allah cintai. Fir'aun manusia yang bahkan sampai tingkat kesombongannya mengatakan ana rabbukumul a'na ana rabbukumul a'la wa ma'alimtu lakum min ilain ghairi tidak ada ah, tidak ada rob uh, ah, saya adalah rob kalian yang paling tinggi dan aku tidak lihat ada sembahan lain selain diriku ini Fir'aun yang sombong dan Allah limpahkan kepada Fir'aun Yaitu kerajaan kekuasaan harta benda kemudian pengikut yang setia kepada Firaun. Ini pemberian Allah berkaitan dengan dunia. Allah berikan kepada Korun, sebagaimana Anda kenal dalam kisah Korun. Allah berikan kepada Namrud, kerajaan kepada Namrud. Bahkan terkadang ikhwani fillah rahimani rahimakumullah dalam urusan dunia seperti ini Terkadang ada orang yang Allah berikan berlebih kepada orang yang mereka jelas-jelas kafir, menentang Allah, membenci Allah, bahkan mendurakai hamba Allah yang mukmin, bahkan mereka menyiksa, mendoliminya. Dengan diberikan dunia yang berlimpah berlebih. Yang dikenal dengan istilah, apa ikhwan? Is, apa? Orang yang mereka jelas-jelas durhaka kepada Allah, kalau Allah berikan harta dunia yang melimpah, namanya apa? Istidroj. Istidroj. Istidroj itu kalau dalam, dalam bahasa Jawanya dilulu. Tahu enggak dilulu? Gimana dilulu? Gimana dilulu? Dimanja dulu nanti dibanting gitu. <laughs> Dimanja dulu, biar seneng-seneng, kemudian habis itu dibanting gitu. <laughs> Intinya di, di lulu itu ya dulur, dicor, sehingga dia sampai merasa mabuk dengan kesenangan dia, Masya Allah. Habis itu kemudian didatangkan oleh Allah azab kepada mereka. Sehingga kalau kecewa-kecewanya itu berat, nyesal-nyesalnya itu sangat mendalam. Istitroj dilulu kata orang Jawa. Kayak orang tua biasanya kalau mengingatkan anaknya itu ngeyel. Suruh berhenti ngeyel. orang kampung anaknya naik pohon, le muduk ngeyel, ragelem, ragel muduk-muduk. Dilulu terus le munggah terus tuh kan pucuk kono le. Munggah terus. Dia biar kalau jatuh biar moncrot kepalanya. Dululuk namanya. Ah, Allah Subhanahu wa taala melakukan istidrat yang demikian kepada hamba Allah yang tidak sadar-sadar. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ah, kami istidrat mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Allah katakan falamma nasu madzukirubi. Ketika mereka telah melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, lalai salat, lalai puasa, lalai zakat, lalai agama, kemudian tambah nyelangkerak, tambah kurang ajar, mereka sudah mulai lalaikan berbagai macam hal, lalai lalai dengan diri dia sendiri, lalai mati, lalai dia harus mempersiapkan diri, lalai semuanya. Dengan segala peringatan Allah lalai. Lale kalau dia sudah tua, sudah keriput, sudah putih jenggotnya, sudah putih rambutnya, sudah berkurang tenaganya, lale. Dikira dia masih usia 20, sehingga semangat syahwatnya masih meledak-ledak. Padahal sudah bau tanah, gak sadar, lale. mana sumadu madzukiru fatahna alihim abwaba kulli syai' Bahkan kemudian kami bukakan untuk dia segala pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah segala pintu kesenangan. Sehingga dia betul-betul ceblon dengan kesenangan. Dia berenang dengan kesenangan. Dia semakin merasakan apa yang dia dapat, yang dia inginkan. Dapat yang dia inginkan, dapat. Sehingga tambah dia memuncak kesombongannya, memuncak kelalaiannya. Semakin dia tenggelam dalam lautan maksiat Falamma hatta ida farihu bima utu hingga ketika mereka sedang bersenang-senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala akhadnahum bahtatan faidahum mublisun kami azab mereka dengan tiba-tiba serta merta mereka pun putus asa dengan apa yang mereka sedang rasakan ikhwati billah yang Allah katakan ketika telah datang seperti ini ucapan mereka tinggal satu. Ya laytana, ya laytana, inna kunna minal zalimin. Ya laytana aduhai celakanya kami inna kunna minal zalimin. Kami termasuk orang-orang yang zalim tapi sudah terlambat. Tapi sudah terlambat, waktunya sudah terlambat. Ya Dunia Allah berikan pada siapapun di antara hamba Allah Swt Sehingga dalam perkara ini ikhwan jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka dunia. Itu bukan standar kecintaan Allah kepada seorang hamba. Karena terkadang seorang merasa ngenes. Tahu ngenes? Ngenes tahu nggak? Nggak tahu, ngenes apa Dedi? Orang merasa ngenes. Tahu ngenes? Hah? Nelongso. Tahu nggak nelongso? Sinonim itu ngenes, nelongso, ngelus dodo. Apa ya kawan? Ada sebagian orang ngenes stare wangi, aku iki stare wangi dadi Joko Soleh. Joko Soleh itu enggak pacaran, enggak maksiat, sergap neng masjid, seneng ngaji. Kok yo melarat iki orang ilang-ilang. Kuliah yo ngontel. Yo kok ngene-ngene. Kemudian bandingkan dengan temannya Oh, teman saya itu suka karuan, murak bual, galugalan, wenak kabeh uripe. Ngelus dodo nelongso. Piye Gusti Allah. Malah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan ikhwan, oh hambaku jangan keliru. Bukan begitu standarnya. Antum mungkin pernah membaca dan insya Allah pernah membaca dan insya Allah hafal surat dalam juz amma dalam surat Al-Fajr. Kira-kira ayat yang mana yang saya maksudkan? Yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita jangan salah menilai tentang pandangan orang berkaitan dengan dunia yang Allah berikan. Ayat yang mana, kawan? Dalam surat Al-Fajr ayat yang mana kira-kira? Tahu nggak antum? Mas, nama sama antum dia. Antum namanya sama. Iya. Ah, siapa? Namanya itu siapa? Ahab. Aham. Ahab apa Aham? Aham. Penting sekali berikan antum. <laughs> Ayat yang mana kira-kira? Iya. -kira? فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أها أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا الله katakan إخوان Fa'amal insanu idza mabtalau rabbu fa'akrama wa na'amau fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji oleh Allah, ingat kalimatnya ikhwan. Ya Fa'amal insanu idza mabtalahu. Apa? Mabtalahu. Kalau manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah curahkan nikmat, dengan Allah limpahkan karunia, apa komentar dia? Oh, Robku sedang memuliakanku. Robbi akraman. Adapun apabila Allah menguji dia dengan dibatasi rezekinya, dipersulit dunianya, komentarnya Robbi ahanan. Robku telah menghinakanku. Allah katakan ikhwan, kalau oh Bukan begitu wahai hambaku. Tapi masalahnya itu adalah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian. Sehingga Allah tegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah dan benar-benar kami akan menguji kepada kalian dengan hal yang Anda sangka menyenangkan atau yang Anda sangka menyusahkan itu semuanya merupakan fitnah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah bagaimana manusia lulus ujian Allah. Sehingga sekali lagi ikhwan dalam urusan dunia seperti ini jangan sampai Anda salah prasangka kepada Allah berkaitan dengan pemuliaan dan penghinaan Allah kepada Anda. Akan tapi standar kemuliaan seorang itu ikhwan adalah dengan agama yang dia miliki. Wala dina illa man ahabba dan tidaklah Allah berikan agama ini kecuali kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang menjadi inti perkat apa, yang, yang inti masalah yang harus kita fahami Sehingga bagaimana agama Anda? Baik Anda ketika kaya atau Anda ketika miskin, baik Anda ketika sehat atau Anda ketika sakit, baik Anda sukses dengan dunia Anda atau Anda merasa gagal dengan dunia Anda, pertanyaannya adalah bagaimana agama Anda pada saat itu, maka itulah tanda kebaikan Anda atau hakikat hakikat diri Anda. Sesungguhnya nikmat agama ini mahal. Nikmat Islam yang Allah berikan pada Anda itu mahal dan sangat mahal. Sangat mahal. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita ikhwan di mana mahalnya nikmat Islam yang Allah berikan pada Anda? Sehingga hendaknya Anda benar-benar mensyukuri nikmat itu. Dan ketahuilah seandainya Anda orang Allah mudahkan beragama itu nikmat dari Allah. Bukan karena Anda ada orang yang memang saya dengan segala kehebatan saya dan bahkan ilah jasa saya kepada Islam sehingga Islam menjadi maju di tempat saya, menjadi makmur di tempat saya. Kalau tidak ada saya, maka Islam tidak akan seperti ini. Oh, keliru. Anda bisa begitu itu karena Allah berikan kepada Anda nikmat. Allah curahkan kepada Anda nikmat. Allah ingatkan, orang yang mereka merasa berjasa kepada Islam itu modelnya orang Badui. Dia adalah tipenya orang Badui. Orang yang tidak tahu adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah ikhwan? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka menyangka bahwa Dirinya itu telah berjasa kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dia telah memberikan jasa kepada Nabi dengan keislaman yang mereka miliki, yang mereka lakukan. Allah katakan ikhwan, la tamunnu alayya islamakum. Katakan ya Nabi, kalian tidaklah berjasa kepadaku dengan keislaman kalian akan tapi justru Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kalian iman seandainya kalian orang-orang yang jujur dalam mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati ingatlah bahwa nikmat iman yang Allah berikan kepada Anda ini satu-satunya harga yang akan jadi yang akan menjadikan Anda yang Anda dengannya bisa menebus dari kesengsaraan adab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwan, tidak ada penyesalan yang dilakukan oleh dia oleh seorang di akhirat yang tidak memiliki Islam kecuali penyesalan kenapa dulu dia tidak termasuk orang Islam. Kenapa dia dulu tidak termasuk orang Islam? Rubama yawaddul ladina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir mereka berangan-angan, bersa bersangat berkeinginan seandainya dirinya dulu adalah orang Islam. Ayat ini ikhwan, di antaranya dibawakan oleh para ulama dalam tafsirnya. Orang kafir masuk neraka. Ada orang Islam yang juga masuk neraka. Kata orang kafir kepada si muslim, kamu kan muslim, kok masuk neraka? Kamu kan muslim, kok masuk neraka? Apa kata si muslim? Iya. Karena dosa-dosa yang saya lakukan, saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jengkel dengan gugatan, Allah marah dengan gugatan orang kafir tersebut. Sehingga ketika Allah menyelamatkan semua muslim dengan Islamnya, Allah keluarkan dari neraka, maka saat itulah orang-orang kafir berangan-angan, Rubama yawadul ladina kafaru laukanu muslimin. Baru dia berangan-angan seandainya dulu dia seorang muslim. Ikhwan billah, Adab jahanam, adab yang sangat pedih. Adab yang buat orang di dalamnya berputus asa. Sehingga Allah katakan tentang orang yang ada di dalam neraka itu apa kata Allah? Wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam. Berkata seseorang yang ada di neraka kepada penjaga jahanam. Apa perkataannya ikhwan? Udu'u rabbakum. Udu'u rabbakum. Yukhaffib annal adaba. Yukhaffib anna yauman minal adab. Wahai malaikat penjaga neraka, berdoalah kamu kepada Robmu agar meringankan kami, azab kami, walaupun hanya sehari. Syekh Muhammad bin Sulaiman Utsaimin ikhwan ketika merangkan ayat ini beliau diantara menjelaskan lihat yaitu bagaimana berputus asanya dan sangat dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama antum perhatikan. Penghuni neraka tadi bicara langsung kepada Allah atau tidak? Tidak. Dia berbicara dengan melalui malaikat yang menjaga jahanam. Kata beliau, orang ini tidak berani langsung berbicara kepada Allah karena dia malu. Selama, selama hidupnya dia selalu durhaka kepada Allah Subhanahu taala. Yang kedua, ketika mengatakan kepada malaikat bagaimana? Udu'u rabbana apa udu'u rabbakum? Udah rob bakum. Sekarang pertanyaannya. Allah subhanahu wa ta'ala robnya malaikat saja atau robnya termasuk ahli neraka tadi? Robnya semua. Robnya malaikat dan robnya ahli neraka. Akan tapi orang ini mengatakan dengan ud'u bakum. Serukan ah, ini sampaikan kepada Robmu ya malaikat. Mintakanlah kepada Robmu ya malaikat. Dia tidak berani mengatakan Robbana, Rob kita. Akan tapi Robbakum. Karena dia tahu seakan-akan dia tidak pantas menisbatkan dirinya Allah sebagai Robnya karena selama ini dia tidak pernah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meminta kepada malaikat ud'u rabbakum yang ketiga yukhafif agar dia diringankan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari adab ini dan apa alangkah sangat kerasnya adab ini. Dia tahu tidak akan mungkin dia akan berhenti dari adab ini. Maka yang dia minta agar Allah sekedar meringankan saja. Bukan menghentikan, meringankan. Dia tahu dia telah berputus asa dengan keadaan yang dia Dapat gak? Yukhafif anna. Kemudian yang keempat, yauman. Walaupun barang sehari saja. Walaupun barang sehari saja. Menunjukkan bagaimana pedihnya yang luar biasa tentang adab yang dia rasakan. Ikhwati billah. adab yang demikian pada hari Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka semua dunia Anda tidak berlaku untuk menebus azab. Dunia yang Anda kejar tidak berlaku lagi untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang Allah tidak lagi Allah tidak akan lagi menerima segala tebusan. Fal yawma la yukhadu minkum fityatun wala minalladzina kafaru pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang kafir. Ma'wakumun nar tempat tinggal kalian adalah neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Itulah sejelek-jelek tempat kembali buat kalian. Dan tempat yang paling buruk. Dia adalah tempat anda dan tempat yang paling buruk. Ikhwanibillah. Ya sehingga kalau sekarang Anda selama ini, Anda sekarang ini dibuat lalai dengan agama Anda karena dunia yang kita kejar. Sehingga lalai salat, lalai ke masjid, lalai tolabul ilmi, lalai membaca Al-Quran, lalai menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu Taala karena dunia yang dia kejar. Oh dunia Anda nanti tidak akan ada harganya apapun. Dunia tidak akan ada harganya sama sekali. Dunia sangat murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mereka selama ini maftun dengan dunia, terfitnah dengan dunia mereka. Dan orang yang selama ini mereka terfitnah dengan mengejar kekuasaan setinggi-tingginya dan seluas-luasnya maka Allah telah ingatkan jangan sampai Anda dan kita nanti masuk di dalam ucapan orang yang menyesal. Ma aghna anni maliyah halaka anni sulh. Aduhai berguna lagi. Aduh kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Ikhwati hari-hari yang Allah tidak akan terima tebusan lagi apapun. Harta Anda telah tidak berguna. Anak Anda, famili Anda, keluarga Anda. Hari itu kata Allah, la yauma la yang fa'umalun wala banuna illa man Allah bin salim. Hari yang tidak lagi bermanfaat harta-harta dan anak laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, ini hati yang beriman dan membawa ketakwaan. Dan saya kira antum telah sering dengar dan sering kita sampaikan ayat-ayat Allah. Bagaimana Allah ingatkan kepada kita tentang tidak akan berharganya dan tidak bermanfaatnya semua hubungan di antara kita kecuali orang mereka selama ini membangun hubungan dengan ketakwaan. Ayat yang sering Anda baca insyaallah Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni Hari di mana setiap orang lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anaknya. Hari itu masing-masing orang sibuk dengan urusan dirinya masing-masing. Setiap orang punya semangatnya itu semangat untuk mengorbankan orang lain, bukan lagi memberikan pertolongan. Sekarang ini, kalau kita kena musibah, itu masih banyak orang yang siap nolong kita. Musibah gempa, musibah banjir, musibah longsor, musibah erupsi Merapi. Begitu kena musibah, banyak orang berdatangan memberikan pertolongan. Akan datang hari ikhwan, yang setiap orang justru semangatnya mengorbankan orang lain, bagaimana dia bisa selamat dari suasana yang sangat mengerikan. Anaknya siap dia korbankan, keluarga besarnya siap dia korbankan, kemudian saudara dan istrinya siap dia korbankan. Yang penting dia diselamatkan Allah dari azab. Itulah sekilas mahalnya harga keimanan Anda yang Allah SWT tidak akan menerima tebusan pada itu kecuali dengan keislaman Anda. Ikhwati billah. Yang kedua, alasan kenapa kita layak berbangga dengan hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita yaitu hidayah Islam. Sehingga hati kita pun menikmati hidayah Allah Subhanahu wa tersebut. Dan inilah ungkapan seorang salaf yang mengatakan nikmatan. Ada dua nikmat. La adri ayyatuhuma afdal. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu. Dua nikmat ini mana yang lebih utama? Nikmat yang pertama kata beliau, an hadani Allahu lil Islam. Allah telah memberikan nikmat Islam kepadaku. Allah telah menunjuki aku sebagai seorang muslim. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang berarti dengan nikmat Islam itu dia telah diselamatkan dari kekafiran. Dan ini mahal sebagaimana telah kita sampaikan tadi harga Islam Anda. Yang kedua, walam yaj'alni harurian Allah tidak menjadikan aku di antara orang-orang haruri. Apa itu haruri ikhwan? Siapa itu haruri? Orang-orang khawarij. Khawarij itu kelompok yang menyimpang pada saat itu yang paling terkenal khawarij. Sehingga diselamatkannya dari segala penyimpangan agama ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dan inilah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi kita berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Apa artinya ikhwan musibah menimpa agama dia itu artinya apa? Orang terkena musibah agama, itu apa maksudnya? Hah? Gimana? Subhat. Apa maksudnya orang terkena musibah agama? Apa artinya Pak Ikhwan? Apa artinya? Ya Allah, antum berdoa kepada Allah. Pernah nggak antum berdoa dengan doa ini? Pernah nggak? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah jadikan ya Allah janganlah kau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama. Artinya ada musibah dunia, ada musibah agama. Musibah dunia, antum punya mobil, nabrak, mobilnya tenyok, musibah dunia. Antum punya rumah, ada puting beliung, kemudian empiaknya kabur, musibah dunia. Antum punya rumah, ada gempa, kemudian rumahnya ambruk, itu musibah dunia. Antum punya anak istri, tahu-tahu punya sakit, biaya mahal, musibah dunia. Atau antum sakit, harus berobat, sehingga nggak enak badannya, musibah dunia. Terus sekarang musibah agama apa itu? Apa itu musibah agama? Ikhwan, apa itu musibah agama? Gimana? Antum apa ini? Musibah agama. Ria. Musibah agama. Yang global keterangannya. Apa itu musibah agama mas? Penyimpangan Musibah agama itu orang yang terkena kerusakan agama. Musibah yang menimpa agama dia, agama dia rusak. Jadi rusak. Baik itu rusaknya itu karena syahwat atau karena syubhat. Karena syub, karena syahwat dia tenggelam dalam maksiat atau dia larut dalam kemaksiatan. Ini musibah agama. Sehingga dia berzina, sehingga dia mendem minum khamr sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram ini musibah agama ini dalam bentuk dia tenggelam dalam amalan syahwat atau musibah agama yang lebih tinggi lagi atau lebih rusak lagi adalah orang terkena syubhat sehingga menjadi pengikut aliran sesat sehingga dia bertakarrub kepada Allah dengan kesesatannya itu. Dia merasa mendekatkan diri kepada Allah dengan kesesatannya itu. Sehingga orang seperti ini ikhwan sangat susah diharapkan taubatnya kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Bagaimana dia akan taubat? Wong dia itu merasa melakukan kebaikan sehingga dia bertakarrub kepada Allah dengan kesesatannya itu. Orang bertaubat itu kalau merasa salah, merasa melakukan perbuatan yang mungkar. Wong ini tidak. Dia merasa dengan amalannya itu sedang bertakarub, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, melaknat Abu Bakar dan Umar, dengan dengan itu maka dia merasa berpala dan semakin dekat dirinya dengan Allah Subhanahu taala. Bagaimana yang seperti ini akan diharapkan taubatnya? Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan zina yang mereka kemas dengan amalan agama yang namanya mut'ah. Dianggap itu bertakarub kepada Allah Subhanahu taala. Bagaimana dia akan bertaubat kepada Allah kalau dia sangka itu amar takarub kepada Allah Subhanahu taala? Khutibillah. Sehingga kata para ulama, al atau ahabu ila iblis minal maksiat, Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Sehingga kata para pula kalau Anda lihat ada pemuda yang dia tumbuh berkembang di pangkuan ahlul bid'ah, dia masuk di, eh, kepada ahlul bid'ah, oh pesimislah Anda tentang dia. Dia akan menjadi kader-kader yang membela kebedahan. Tapi kalau Anda melihat ada pemuda, dia masuk pada seorang ulama al-sunnah, dia belajar di pangkuannya, berhalaplah kepada dia. Karena dia pula akan menjadi pionir-pionir yang membela akidah yang hak. Ya khotibillah, inilah yang dimaksudkan dengan ayat Allah pula diantaranya. Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'malan alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabarkan pada kalian? Maukah aku beritakan pada kalian orang yang paling merugi amalnya? Siapa mereka ini? Yaitu orang yang mereka dalam kehidupan dunianya sesat akan tapi dia sangka dia sedang melakukan perbuatan yang baik. Ini adalah ahlul ahwa. Orang-orang yang mereka tenggelam dalam mengekor hawa nafsu dan mereka menyangka di atas petunjuk Allah Subhanahu taala. Maka ini musibah. Kalau musibah dunia ikhwan, Anda bisa berharap surga di balik musibah dunia yang Anda dapatkan. Anda terkena musibah, lalu Anda ucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja itu kalimat yang mana? Kalimat istirja, kalimat yang mana ya kawan? Anda terkena musibah, lalu Anda mengucapkan kalimat istirja, kalimat yang mana itu? Inna lillahi wa inna ilai roji'un istirja. Anda kembalikan ini semua kejadian adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa bersabar dan ridha lalu dia berharap terhadap apa yang disediakan Allah berkaitan dengan pahala kesabaran dan ridho dengan takdir Allah bagi dia jannah. Akan tapi kalau musibah itu menimpa agama Anda ikhwan, maka Anda tidak punya harapan kecuali neraka, kecuali Anda diberikan taufik Allah bertaubat dari musibah agama tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa layak kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Karena mahalnya harga Islam. Dan yang kedua diantaranya karena nikmat Islam ini nikmat yang betul-betul adalah jalan sempurna yang mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Agama yang Allah turunkan sebagai agama yang paling indah dan agama yang sempurna. Layak seorang muslim dia berbangga dengan agamanya. Di antara penyakit yang menimpa umat ini, ikhwan, tidak ada kebanggaan dengan Islam agama dia. Di antara amradul ummah min amradul ummah, di antara penyakit umat ini ikhwan adalah hilangnya rasa kebanggaan terhadap Islam. Coba Anda bandingkan dengan generasi awal kaum muslimin. Generasi sahabat ada seorang pasukan muslimin namanya diantaranya Rib'i. Rib'i. Dia mewakili pasukan muslimin menghadap Panglima Rustum. Panglima, kalau tidak salah Panglima Persi. Diundang masuk ke kemahnya. Kemahnya itu megah. Permadaninya Masya Allah. Bantal-bantal yang ada di sekitarnya kemudian yaitu pengawal-pengawal yang gagah, megah, kemah bagikan istana yang megah. Sebagaimana mereka glamor dengan apa yang mereka dapatkan di perkara duniawinya. Akan tapi rib'i adalah jiwa yang telah tumbuh berkembang dalam madrasah yang gurunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang guru teladan dan sangat dibanggakan dan mereka berbangga dengan ajaran Nabi SAW. Rib'i dengan tampilan sederhana orang Arab masuk ke kemah nggak peduli dengan karpet-karpet yang megah, yang indah, permadani yang indah, mewah. Dia masuk dengan kudanya dan pada tombaknya dia jojoh-jojohkan di karpet yang ada kemudian tali kudanya ditalikan di bantal di situ sampai kemudian marah dan mereka nyampaikan pertanyaan man antum siapa anda ini apa kata dia kalimat yang perlu kita perhatikan ikhwan nahnu qaumun Allah liukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad min jauril adiyat ila adril Islam min uh, min diqid dunya ila si'ati dunya wal akhirah apa kata Ribi Ikhwan kami satu kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Robnya para hamba yaitu Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam dan dalam rangka mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Ripi berbangga dengan ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Thalib ketika menjadi duta atau menjadi juru bicara dari kaum muslimin yang sedang mencari suaka kepada Raja Najasyi. Kedatangan Ja'far ke negerinya Najasyi dalam rangka mencari suaka karena kezaliman yang telah memuncak oleh orang-orang Quraisy. Maka dikejar oleh orang-orang Quraisy sampai ke negeri Najasyi dalam rangka untuk mengambil rombongan itu supaya dipulangkan ke Mekah akan tapi Raja Najasi, raja yang adil, Nasrani, tapi adil, tidak akan menerima laporan kecuali sepihak, akan dia undang pula. Ya ketika sang Raja Najasi diprovokasi ikhwan, bahwasanya orang ini mencela Tuhannya, mencela agamanya, tidak menyembah agama Anda, tidak menggunakan agama Anda, tidak pula menyembah apa yang menjadi kami. Maka Raja Sasi kemudian memanggil mereka, singkat cerita, kemudian diantaranya Ja'far bin Abi Talib di hadapan sang Raja Najasyi, ketika ditanya tentang agamanya, maka dengan bangganya Ja'far bin Abi Talib menyebutkan tentang kemuliaan agama yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mengajarkan yaitu kemuliaan bertauhid yang ternyata tenggelam dalam kesyirikan, menyembah patung dan berhala. Bagaimana Nabi mengajarkan keadilan setelah tadinya tenggelam dalam kezaliman. Nabi mengajarkan meninggalkan minum khamar tadinya mereka minum khamar dan semisalnya dan seterusnya. Sampai kemudian berkaitan dengan ini dakwah eh, Ja'far bin Abi Talib maka beliau bacakan kepada Raja Najasyi berkaitan dengan keyakinan terhadap Isa alaihissalatu wassalam dinukil dari surat Maryam dan dengan bangganya Ja'far membacakan ayat surat Maryam tentang Nabiullah Isa wassalam. Dan ini merupakan kebanggaan Ja'far. Yang menjadikan justru sang raja melelehkan air mata. Dan bahkan kemudian sang raja dia menyatakan keislamannya dengan cara tersembunyi yang tidak diketahui oleh rakyatnya sehingga kematian najasi disolatkan oleh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita perhatikan ikhwan, bagaimana di dada mereka menyimpan kebanggaan terhadap nikmat Islam yang Allah letakkan, yang Allah telah berikan kepada mereka. Karena mereka tahu ikhwan. Karena mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang datang dari Allah. Islam agama yang betul-betul mengajarkan manusia berada di puncak kemanusiaannya. Sempurna semua syariatnya dan indah semua syariatnya. Agama yang kamil, yang syamil, agama yang sempurna, yang menyeluruh, dan semua syariatnya indah bagi manusia yang tidak bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Allah namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa artinya? Zurrah al wasiyah, pemilik rahmat yang luas. Dan Allah bersifat penyayang kepada para hamba. Dan Allah mengutus nabinya rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan Allah menjadikan agamanya hudan warahmah sebagai rahmat bagi manusia. Sehingga silsilah rahmat. Agama ini silsilah rahmat. Dari Allah sang pemilik rahmat. Allah sang pemilik sifat kasih sayang. Allah turunkan Nabi yang penyayang. Rahmatun muhda, rahmat yang dihadiahkan Allah kepada umat ini. Dan Allah jadikan agama ini agama rahmah dan umat ini menjadi umat yang terbaik karena memiliki sifat rahmah. Ikhwatibillah. Sehingga betul-betul orang yang faham tentang Islam, tentang agamanya, dia akan berbangga dengan agama Islamnya tersebut. Nikmat yang Allah berikan para hamba yang tidak akan bisa ditukar dengan nikmat apapun dari perkara dunia yang ada. billah, di antara keindahan ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahkan dari A sampai Z tidak ada agama ini kecuali dalam rangka untuk mewujudkan masalah dalam kehidupan. Akan tapi sayang. Banyak orang-orang yang mereka berusaha untuk memelintir Islam rahmatan lil alamin menjadi makna-makna yang menyesatkan di tengah-tengah umat. Satu di antaranya. Di antara penafsiran yang menyesatkan Islam rahmatan lil alamin adalah memberangus ajaran al-wala wal bara. Sehingga dengan alasan Islam rahmatan lil alamin maka dia berikan loyalitasnya kepada orang kafir dan orang musyrik dengan alasan Islam adalah rahmatan lil alamin. Ikhwati Sekarang pertanyakan pada hati Anda. Wajar enggak? Sesuai dengan fitrah enggak? Kalau terhadap orang yang mereka menghina Allah, mencela Allah, mendurakai Allah, sombong dengan kebenaran, dia menyekutukan Allah, menyakiti Allah dengan perbuatannya yang kafir dan musyrik. Kemudian kita berkasih sayang, berkasih mesra kepada orang-orang seperti itu. Kira-kira wajar enggak ikhwan? Tentu saja tidak. Hanya orang yang tidak waras. Yang kemudian mengatakan seperti itu wajar. Sekarang minta maaf aja lah. Ada musuh bebuyutan dengan orang tua Anda, dia dolim, dia kasar dengan orang tua Anda, dia dolim, dia kurang ajar, kemudian Anda berkasih mesra dengan orang tersebut. Itu wajar nggak kira-kira? Itu sesama makhluk. Nggak wajar. Nggak wajar. Tapi ini diwajar-wajarkan oleh orang yang mereka itu merasa orang yang berpendidikan. Bahkan orang yang mereka menegakkan akidah al-wala wal bara itu dianggap biang kerok kerusuhan. Ini adalah orang yang culas namanya. Apa culas? Hah? Culik. Apa tuh? Culik. Orang yang licik. Orang yang berkhianat terhadap agamanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man Allah wa rasulah. Tidak akan kau dapatkan ya Muhammad orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir lalu berkasih mesra dengan orang yang mereka jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka bapaknya sendiri, anaknya sendiri, keluarga eh, temannya sendiri, atau saudaranya, atau keluarga besarnya. Akan tapi ikhwani fillah jangan salah faham pula. Sikap-sikap yang salah berkaitan dengan al-wala wal bara. Di antaranya penampilan ekstrim yang dilakukan oleh sebagian orang yang kemudian menggambarkan seremnya ajaran Islam kemudian gampangnya menumpahkan darah manusia dengan alasan mereka kafir. Yang pertama, tidak setiap orang kafir itu boleh ditumpahkan darahnya. Yang kedua, kafir itu macam-macam. Ada berapa macam ya kawan kafir? Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustakman. Yang boleh ditumpahkan darahnya yang satu, kafir zimmi. Orang kafir yang sedang berada dalam status peperangan dengan kaum muslimin. Barang siapa yang mereka menumpahkan darahnya orang kafir yang bukan harbi, maka mereka akan berhadapan dengan Nabi yang mulia SAW dan Nabi telah katakan diantaranya man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya jannah. Sehingga tidak sembarangan menumpahkan darah manusia. Dan ini yang mengajarkan Nabi sendiri. Yang kedua, bahwa wajibnya baroah kepada orang-orang kafir musyrik bukan berarti terhalang untuk berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum ilaihim antabaruhum wa tuqsitu ilaihim Allah tidak melarang wahai kalian orang-orang mukmin untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang mereka tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian dan karena agama-agama kalian. Akhwati tidak ada agama yang menegakkan keadilan yang seadil-adilnya semisal Islam. Apabila umat ini mewujudkan agama Islamnya. Seorang Yahudi pernah menerima kedatangan Abdullah bin Rawahah kalau tidak keliru untuk menarik pajak. Kemudian mereka berusaha untuk nyogok, nyuap kepada Abdullah bin Rawahah supaya dengan harapan bisa diringankan tarikan pajaknya itu. Disangka kaum muslimin akan dolib dengan orang-orang Yahudi. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Kalian dalam pandangan kami lebih rendah daripada binatang. Kalian dalam pandangan kami lebih rendah daripada binatang. Dan kami benci dengan kekafiran kalian. Akan tetapi kami tidak akan pernah berbuat zalim kepada kalian. Apa kata orang Yahudi Wah, Dengan beginilah tegaknya langit dan bumi. Artinya kaum muslimin menegakkan keadilan apabila dia menegakkan agama dia. Dia tidak akan zalim walaupun dengan orang yang dibenci olehnya. Keadilan ada ajaran diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwan, bagaimana Nabi mengajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang kafir sekalipun. Bahkan Anda saya sangka juga Anda telah tahu persis tentang ayat yang bicara tentang orang tua yang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Kalau kedua orang tua Anda itu memaksa Anda memaksa Anda dengan kesungguhannya memaksa Anda melakukan syirik. Apa kata Allah kepada anak ikhwan? Fala tutihuma. Berkaitan dengan hak Allah jangan Anda langgar, jangan Anda taati orang tua yang memerintahkan syirik. Akan tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa tetaplah Anda berbuat baik kepada orang tua Anda di dunia temanilah dia dengan cara yang baik ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin sehingga alwal wal bara yang sangat luar biasa apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari kezaliman dan bebas daripada yakni sikap kerusakan Kemudian ikhwat, di antara penafsiran yang besar pula berkaitan rahmatan lil alamin adalah membiarkan segala macam kemungkaran dengan alasan rahmatan lil alamin. Kita ini kan agama rahmatan lil alamin. Jangan gitu-gitu. Jangan menghalangi kesenangan orang. Jangan mengebiri kesenangan orang. Ikhwati billah, minta maaf. Hakikat orang yang sayang itu yang bagaimana? Membiarkan orang yang mau binasa atau dia harus menolong orang yang mau binasa, yang mau binasakan diri. Nabi kita mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman tolonglah saudara Anda yang zalim maupun yang terdolimi. Para sahabat ya Rasulullah, kalau yang terdolimi kita faham menolong mereka bagaimana. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Kata Nabi, cegah kezaliman dia. Cegah kezaliman dia. Ikhwanibillah. Membiarkan orang-orang yang mereka berbuat maksiat, berbuat durhaka, melanggar agama, dengan alasan inilah agama rahmatan lil alamin ini tentu kesesatan yang sangat nyata. Itu bukan rahmat, bukan rahmat. Dia bahkan membiarkan laknat beredar di tengah-tengah masyarakat. Karena seluruh kemaksiatan hanya akan berdampak kepada azab. Tentu tidak bertentangan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan agama rahmatan lil alamin Bahkan di antara rahmatan lil alamin ada ditegakkannya rahmat eh, ditegakkannya ini al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tentu nggak ada yang mengingkari kalau negara itu punya polisi yang akan menangani kriminal-kriminal yang ada. Itu nggak ada yang mengingkari. Agama seperti itu juga sama sesungguhnya. Segala kriminal itu perlu ditangani dan bagaimana disingkirkan, diberantas, dihentikan. Tentu dengan cara yang makruf, dengan cara sesuai dengan ajaran Islam. Bukan dengan cara-cara yang rusak. Yang ketiga ikhwat, di antara contoh kesesatan orang yang mereka yaitu ingin atau belasan dengan agama rahmatan lil alamin dia tafsirkan atau dia kemudian tegaskan atau dia wujudkan dengan meremehkan mendakwahkan akidah. Meremehkan mendakwahkan akidah. Karena dakwah akidah itu hanya akan membuat ribut saja. Ribut membuat kisruh. Karena dakwah akidah ada nggak yang berpemikiran seperti itu ikhwan? Ada nggak? Ada. Dakwah akidah tauhid itu hanya membuat ribut saja. Ada nggak? Akhirnya tidak pernah didakwakan masalah akidah dan tauhid. Dengan alasan Islam ini kan agama rahmatan lil alamin. Sedangkan ini dakwahnya ini membuat ribut-ribut aja ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini syirik, ini syirik, ini enggak boleh, ini buat ribut, ini enggak rahmatan lil alamin. Ini tentu juga penafsiran yang sesat dan menyesatkan. Dan tentu kita semuanya sepakat bahwa orang yang paling rahmah dan paling menginginkan rahmat, tersebarnya rahmat di tengah-tengah kehidupan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi 13 tahun bahkan tidak pernah berhenti mendakwahkan akidah tauhid bahkan sebelum yang lain-lainnya. Dan ini misi yang paling agung semua para Nabiullah alaihi salatu Bagaimana kemudian orang menjauhkan dakwah tauhid dengan alasan rahmatan lil alamin? Maka ini ada kesatan yang ada billah. Maka orang yang mereka berusaha untuk ya ini mereka-reka membuat makar dengan agama ini, dia pasti akan ini jalannya akan terseok-seok, dia pasti akan berbenturan-berbenturan sendiri. Kita jangan sombong dan jangan sok berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah telah turunkan agama yang terbaik ilmu Allah dengan keadilan Allah dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di balik agama ini ada sikap bodoh, tidak ada di balik syariat yang tidak ada hikmahnya, tidak ada di balik agama ini adalah agama yang bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Karena yang menurunkan adalah Allah yang alim, al-khabir, al-hakim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Layak kita berbangga dengan Islam Ketika Allah telah pilihkan kita Islam sebagai agama kita, karena keindahan Islam yang memang betul-betul sangat nyata bagi umat ini. Di antara keindahan Islam adalah ikhwan ad-daruratul hamsah. Ad-daruratul hamsah. Islam menjaga lima perkara yang sangat daruri. Lima perkara sangat daruri. Siapa yang tahu ikhwan, lima perkara yang sangat asas, yang sangat doruri itu apa saja? Apa itu? Yang pertama, apa oh, Hah? Masa muda. Terus? Lapang. Kaya. Apa lagi? Hidup. Terus? Yang lain saya tahu ikhwan. Ad-daruratul khamsah. Apa itu? Lima perkara yang sangat asas, sangat pokok dalam kehidupan manusia. Apa itu ikhwan? Ada yang tahu nggak? Islam menjaga lima perkara yang sangat asas ini. Satu, hifduddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdul akal, menjaga akal. Yang ketiga, hebdul mal menjaga harta. Yang keempat, hebdun nafas menjaga jiwa. Yang kelima, hebdun nasal menjaga keturunan. Coba ulangi yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, harta. Yang ketiga, akal. Yang keempat, jiwa. Yang kelima, keturunan. Ini yang sangat asas dalam kehidupan manusia. Ini dijaga sebaik-baiknya oleh Islam. Di antara penjagaan Islam kepada agama ini adalah kita diperintahkan belajar diperintahkan mengamalkan, diperintahkan mendakwahkan, diperintahkan berjihad, sampai diperintahkan untuk membunuh orang yang murtad, karena orang murtad ini berarti mempermainkan agama. Murtad beda dengan kafir asli. Kalau kafir asli, mereka adalah sudah berada dalam kekafiran mereka dari awal. Orang yang mereka murtad, dia asalnya tahu Islam Asalnya tahu Islam. Sehingga dia tahu antara Islam dengan yang batil tahu. Sehingga ketika dia murtad maka dia mempermainkan agama dan ini eh, kalau dalam eh, dalam hukum Islam dia diperintahkan taubat, kalau nggak taubat dia dibunuh. Dalam rangka menjaga agama Allah jangan sampai dipermainkan manusia. Kemudian penjagaan Islam kepada akal manusia. Jangan sampai akal manusia rusak diantaranya dengan mengharamkan segala yang bisa merusak akal manusia diantaranya adalah homer dan sejenisnya. Diantaranya homer dan sejenisnya. Yang akan merusak akal manusia. Dan Islam mengingatkan juga jangan sampai akalnya dirusak dengan pemikiran-pemikiran yang rusak. Ikhwatibillah. Ini penjagaan kepada akal manusia. Sekarang termasuk penghargaan Islam yang paling jelas kepada akal apa? Yang paling jelas saja. Islam sangat menghargai akal. Apa diantaranya Islam? Ikhwan. Yang paling jelas Islam menghargai akal. Apa di antaranya? Ada yang tahu nggak? Antum? Apa di antara penghargaan Islam kepada akal? Yang paling jelas antum nggak terbantahkan lagi. Apa dia? Ada yang tahu nggak, Ikhwan? Antum? Apa ya kawan? Hah? Penghargaan Islam kepada akal. Apa? Apa? Udah ada yang mau bicara. Malu-malu. Ya, antum. Ya, di antaranya bahwasanya syariat atau beban syariat ini tidak dibebankan kecuali orang yang akalnya waras. Jadi kalau Anda ingin tidak terbebani syariat, boleh. Silahkan memilih menjadi kelompok al-majnunin. Maka Anda bebas nggak sholat, nggak apa-apa, nggak puasa, nggak apa-apa, nggak terkena hukum. Majnun, kurang sesendok, mau agak miring dikit. Gitu. Ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menghargai akal manusia. Sehingga orang-orang kafir, ikhwan diantaranya, Allah subhanahu wa ta'ala sering menggugat kekafiran mereka itu dengan kalimat, Afala yaqilun. Apa artinya? Afala yaqilun. Apakah mereka tidak berakal? Kalau orang Jawa, maaf ya. Oporan duwe utek. Tahu oh, enggak? Hah? Oporan duwe utek. Ini ketika Allah menggugat orang-orang kafir ketika sudah jelas ceto-ceto hujah Allah itu komplit. Gak ada yang bisa terbantahkan. Kok ya tetap tidak beriman? afalayakilun apakah mereka itu tidak punya akal? Maka Allah katakan mereka itu levelnya binatang. Laum qulubun la yafqahuna biha, afala afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Hib tulmal menjaga harta. Bagaimana Islam betul-betul syariatnya menjaga harta manusia? Harta kepemilikan terlindungi, tidak boleh sembarang orang mengambil hartanya orang. Islam mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil. Baik dengan makna dia mencari harta dengan cara-cara yang haram, mendolimi orang. Atau dia telah memiliki harta, kemudian dia gunakan dengan cara yang batil, yang tidak benar ini semuanya diharamkan di dalam Islam supaya tidak terjadi penyia-nyiaan harta. Idha'atul mal ini termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyanyiakan harta. Ini penjagaan kepada harta. Sehingga betul-betul pemilik itu terlindungi. Dia tidak boleh sembarang didolimi kepemilikan hartanya. Hibdul Apalagi ah, ha? Hibdun nafas, menjaga jiwa. Tidak boleh sembarang orang menumpahkan darah manusia sehingga ada kisos. Sehingga Allah katakan wafil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan wa ulil albab. Ikhwatifillah, semua hudud dalam Islam itu sungguhnya kehidupan. Tapi manusia itu sok terhadap hukum Allah sehingga kerusakan melebar dan meluas. Seandainya minta maaf, seandainya pezina itu dia dirajam. Oh, orang mau berzina itu ngitung-ngitung. Ngitung pengsewu dia mau berzina ngitung pengsewu, Dia lihat nanti nasibnya kalau dirajam kayak gitu. Memang ada yang dikorbankan, tapi inilah pendidikan untuk mendidik jiwa manusia agar sehat yang lain-lainnya. Tubuh ini, ikhwan, kalau kena kanker salah satunya ada boleh nggak layak nggak salah satu di antara anggota tubuhnya diangkat itu itu termasuk kejam atau tidak? Hah? Tentu tidak. Karena inilah cara untuk menyehatkan anggota badan yang lain. Kalau dia oh jangan kasihan kok dipotong tubuhnya, oh bosok kabeh, ngisor tekan dhuwur berarti nanti bosok kabeh. Rusak semuanya. Demikian juga penerapan hudud dalam kehidupan. Ada kehidupan. Kisos, rajam, potong tangan. Kita ini, Masya Allah, pendidikan pencuri itu Maling itu di penjara keluar itu tambah dugdeng. Mau nih maling pitik di penjara keluar itu lulus jadi maling kambing. tangkap lagi, sekolah lagi, keluar jadi maling kerbau. Tapi kalau dipotong tangannya akan kelihatan kilo bekas maling. Pendidikan. Pendidikan. Sehingga betul-betul orang akan mikir kalau nanti dia sampai tangan itu ceklek kayak gitu, oh mikir sampai panjang. Kalau orang membunuh, dihukum bunuh. Orang mencuri, dihukum potok. Karena dia membunuh, menghilangkan nyawa, kemudian mencuri, dia mengambil dengan tangannya. Kalau berzina, kenapa kok nggak dipotong kemaluannya? Yang berzina karena kemaluannya kan? Iya. Kenapa kok nggak dipotong kemaluannya? Kenapa ya kawan? Hah? Kenapa kira-kira? Yang jelas Islam di balik itu ada hikmah yang Allah inginkan. Di antaranya ikhwan, kalau dipotong kemaluannya satu, orang tidak bisa mengambil ibroh. Katoan kan? Katoan, dia kalau keluar rumah kan katoan. Orang nggak tahu ini orang katoan ini, ini hilang uh, terpotong atau nggak terpotong, nggak tahu, nggak tahu. Sehingga orang nggak bisa mengambil ibroh. Ini yang pertama. Yang kedua, maldoratnya besar. Kalau dia dipotong itunya, berarti sudah tutup jalur keturunannya. Itu maldorat yang seperti itu. Sehingga pendidikan Islam dengan dirajam. Oh kejam sekali dirajam di, di uh, dilempari batu sampai mati. Para ulama terangkan jazaan bifakoh. Balasan sesuai dengan amalannya. Orang berzina itu yang merasakan enak itu semuanya dari ujung rambut sampai ujung jempol. Maka kemudian kalau dia dirajam semuanya itu sudah jazaan fifaqah. Dan itu pelajaran yang jelas. Khotibillah. Hibdun. Yang terakhir apa? Hibdun nasal. Menjaga keturunan. Di antaranya adalah Islam mengharamkan zina dan bahkan Islam mengharamkan mukadimat zina. Karena zina merusak keturunan. Iki anaknya sopo iki, anaknya wong sepuluh, sing mlebu wong sepuluh, iki anaknya sing ngendi. Gak jelas, rusak keturunan. Sehingga waris mawaris yang gak jelas, keturunan yang gak jelas, sehingga identitasnya jadi rusak semuanya. Maka Islam mengharamkan zina dan menghalalkan pernikahan karena dengan pernikahan akan sekian banyak manfaat didapatkan dan dengan zina sekian banyak kerusakan akan tersebar. Maka sungguh ini keindahan Islam dan di antara keindahan Islam pula adalah bagaimana Allah memudahkan syariatnya. Allah tidak menginginkan beratnya dalam syariat. Ikhwati billah, maka sungguh layak kita bersyukur apabila Allah telah memilihkan kepada kita dinul Islam sebagai manhaj kehidupan kita sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah di atas Islam dari awal Allah berikan kepada kita Islam sampai kita kembali dalam keadaan sebagai seorang muslim wala tamutunna illa wa antum muslimun dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semangat untuk memiliki perhatian kepada Islam kita memiliki semangat memelihara keislaman kita dan kita betul-betul ada rasa kebanggaan dengan Islam yang Allah berikan pada kita karena ini merupakan nikmat yang terbesar dan terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Saya kira ini ikhwan kita sampaikan mudah-mudahan manfaat sehingga intinya eh, kalau perkara dunia silahkan Anda memilih bebas. Yang penting Anda harus menjadi orang yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat Anda dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat dengan dunia yang Anda miliki. Tapi agama hendaklah Anda tetapkan hati Anda di atas Islam kan itulah pilihan yang tepat untuk Anda selamat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum Kalau mau silakan nanti butuh kopi bisa untuk sekedar tambahan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Afifi Abdul Aziz yang telah menyampaikan materi yang telah menyampaikan pemaparan materinya kepada kita. Semoga kita dapat mengambil banyak sekali manfaat-manfaat atas penjelasan atau pemaparan yang telah Ustadz Afifi sampaikan kepada kita. Selanjutnya masih tersisa waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi dari peserta yang ke Ustadz Afifi selama 15 menit dan setelah itu akan ada 15 menit door prize yang akan dibagikan yang uh, Ustadz Afifi akan memberikan pertanyaan seputar materi yang disampaikan tadi kepada para peserta dan akan ada door prize setelah itu. Di antara pertanyaan yang masuk, ikhwan, bukankah Islam memerintahkan untuk menjaga persatuan? Bagaimana kalau kita mencoba mendakwahkan kebenaran, namun menurut objek dakwah kita, kita dituduh memecah belah? Apakah kita harus lebih mementingkan kebenaran atau menjaga persatuan dan kerukunan? Ayatnya bagaimana menjaga persatuan? Perintahnya bagaimana? dalam ayat ikhwan. Kita diperintahkan menjaga persatuan bagaimana perintahnya? Ah, ayatnya bagaimana? Jawab pertanyaan sama ini. Bagaimana perintahnya menjaga persatuan? Di antara dalil yang sering sekali dijadikan sebagai ayat untuk menjaga persatuan adalah waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ada dua, ada berapa penegasan di sini ikhwat? Dua, yang pertama Pak. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Ini adalah pokoknya ini. Kemudian setelah Anda menjadi orang yang berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa ini, maka wala tafarraqu jangan bercerai-berai. Sehingga perintah lar atau larangan bercerai-berai atau menjaga persatuan ini datang setelah perintah berada atau memegangi al-haq. Sekarang ketika Rasulullah SAW datang ke tengah-tengah orang Quraisy mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, ada enggak tuduhan kepada Nabi dianggap memecah belah umat? Ada enggak? Ada. Kalau bahkan betul-betul al-haq, betul-betul yakin al-haq kebenaran, dan itu memang sudah benar, urut-urutannya sudah benar juga, Kok kemudian ada orang menuduh kita memecah belah, maka orang yang lebih baik dari kita juga sudah dituduh seperti itu, memecah belah persatuan. Kemudian Rasulullah SAW berhenti berdakwah atau tetap berdakwah? Tetap berdakwah. Begitulah Nabi kita yang mulia SAW. Al-Quran sendiri ikhwan, salah satu namanya adalah Al-Furqan. Apa itu? yang membedakan, yang memisahkan Al-Furqan itu yang memisahkan. Memisahkan antara yang hak dengan yang batil sehingga juga akan membelah antara ahlul hak dengan ahlul batil, antara hizbullah dengan hizbus syaitan. Sehingga kalau Anda dengan dakwanya kemudian dianggap membelah, maka begitulah sifat Al-Qur'an seperti itu. Yang penting bukan kebatilan yang Anda bawa Adapun kalau bersatu di atas kebatilan sama dengan Anda bersatu untuk melebun rokok. Ngapain? Bersatu itu nggak ada keutamaannya kecuali di atas al-haq. Baru ada keutamaannya. Kalau bersatu tidak di atas al-haq, itu nggak ada keutamaannya. Wallah alam sahab. Bagaimana mengetahui bahwa suatu musibah itu termasuk cobaan yang kita harus bersabar atau suatu adab yang tobatnya sudah tidak bisa diterima. Ikhwanillah, cobaan yang merupakan yang kita harus bersabar. Ya setiap musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. ومن يؤمن billahi yahdi qalbah tidak ada sebuah musibah pun yang menimpa kecuali dengan takdir Allah dengan eh, dengan izin Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Darang siapa, barang siapa yang dia beriman dengan takdir Allah, yaitu dengan dia bersabar, dia tahu ini adalah takdir Allah, maka Allah akan membimbing hatinya, yaitu Allah akan menjadikan dia bisa mensikapi dengan benar, diantaranya dengan ridha dan sabar. Itu musibah yang menimpa kita. Kapan itu merupakan adab, maka kita mengoreksi. Apabila musibah yang menimpa kita itu, kita kemudian melihat latar belakang kita banyak maksiat dan durhaka kepada Allah, maka kita muhasabah boleh jadi ini hukuman Allah kepada saya untuk menyadarkan agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang mereka itu kemudian kena musibah itu dan mati, dan mereka adalah orang yang durhaka kepada Allah itu merupakan azab, maka Allah ingatkan agar kita tidak pernah merasa aman datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu ah, ah, ah afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu negeri mereka merasa aman dari datangnya azab Allah di waktu malam sedangkan mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayat yaum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri mereka merasa aman dengan datangnya azab Allah di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun dan tidak merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Ayat ini Juan mengatakan kepada kita, hendak seorang dia waspada dengan datangnya azab Allah sebelum datang azab Allah dengan tiba-tiba apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu Jadilah Anda orang yang kembali kepada Allah dan pasrahkan diri Anda kepada Allah min qabli yaqumul a'adzabu sebelum datang kepada kalian azab summa la tungsurun lalu Anda tidak tertolong lagi. Bagi orang yang masih Allah berikan kehidupan dengan musibah yang ada itu, dia koreksi. Ini adalah peringatan Allah atau dia kalau selama ini merasa dia bertakwa kepada Allah, boleh jadi ini adalah cara Allah untuk menyempurnakan iman dia supaya lebih tinggi menyempurnakan pala dia lebih sempurna karena Allah Nabi katakan ida ahabballahu abdah ibtalahu kalau Allah mencintai seorang hamba justru Allah akan menguji hamba tersebut Ida aradal oh, ya, ida aradallahu bi al khaira kalau Allah mengendaki kebaikan bagi hamba akan menyegerakan uh, hukumannya itu di dunia apabila Allah mengendaki keburukan bagi hamba Allah akan tahan dosa dia sampai nanti Allah balas di akhirat. Jadi kalau bagi seorang muslim musibah itu bisa yang pertama penggugur dosa, yang kedua pengangkat derajat. Bagi orang yang mereka kafir durhaka adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Bagaimana agar tidak tertipu dengan dunia dan mengingatkan orang lain agar selalu ingat akhirat. Di antaranya ikhwan dengan cara kita selalu menghadirkan kehidupan kampung akhirat dan itulah berkaitan dengan dakwah akidah yang Rasulullah SAW berkaitan dengan Allah tentang yaumul akhir sehingga betul-betul yaumul akhir itu tergambar di depan mata. agar tidak tertipu dengan tentang hakikat kehidupan dunia. Hakikat yang pertama ikhwan dunia adalah rendah dan hina. Dunia dikatakan dunia dana. Dunia dikatakan dunia dana. Dani. Rendah kontan tapi rendah. Dunia itu memang kontan, dekat, dekat. Itu dekat. Artinya segera bisa dinikmati. Tetapi dunia itu rendah, hina. Itu kalau dibandingkan dengan akhirat. Adapun yang Nabi katakan ikhwan di antaranya. Laukanati dunia tak dilu indallahi janaha ba'udah masakal kafir syarbatan ma. Seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan beri orang kafir minum walaupun seteguk. Dunia tidak lebih seharga dari sep seekor nyamuk. Itu bagi seorang mukmin. Kemudian Nabi katakan pula, Nabi pernah berjalan-jalan di pasar, kemudian ketemu dengan kambing, cempe, yang cacat telinganya dan telah menjadi bangkai. Lalu Nabi tawarkan kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna lau bidirham. Mau nggak diantara anda yang mau menukar kambing ini dengan satu dirham? Kata para sahabat, manuhibbu annahu lana bisyai'in. Ya Rasulullah tidak ada diantara kami yang mau apalagi harus menukar dengan sesuatu. Wa manas nabi, apa yang akan kami lakukan pula dengan kambing itu? Bangkai, cacat lagi. Kata Nabi, atuhibbuna Annaulakum. Ada nggak yang mau membawa pulang tanpa membayar? Kata para sahabat, ya Rasulullah, laukana hayyan kana aiban lianau asak. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup bagi kami cacat, aib untuk memilikinya karena cacat. Wa kaifa wa mayit, bagaimana lagi kalau kambing ini telah menjadi bangkai? Ini Nabi setelah mendengarkan perkataan sahabat tentang bangkai kambing yang cacat seperti ini, Nabi katakan, Wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Demi Allah, dunia tidak lebih berharga bagi kalian di sisi Allah bagi orang yang mukmin. khatibillah sangat rendah harga dunia. Nabi ketika membandingkan antara dunia dan akhirat, malid dunya, mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dengan akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyanzur bima yarji perbandingan antara dunia dengan akhirat seperti di antara Anda mencelupkan jemarinya ke lautan lalu silahkan diangkat perhatikan air yang menempel di jemari Anda itulah perbandingan dunia dengan akhirat Nabi pernah tertidur dalam keadaan tubuhnya ngecap dengan tikar Waktu itu dicari-cari oleh Umar. Nabi itu tubuhnya sampai ngecap tikar kayak gitu. Nang, nah Umar nangis melihat Nabi. Apa kata Umar ya Rasulullah? Kisra wa Kaisar fima huma fihi. Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar seperti itu kehidupan mereka megah, mewah, enak dengan dunia yang mereka rasakan. Wa anta Rasulullah, sedangkan Anda ya Rasulullah, Anda utusan Allah begini. Apa kata Nabi? Ya Umar, Allah tardo anna lahum la anna lahumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, Tidakkah Anda ridho kalau untuk mereka dunia dan bagi kita akhirat? Nabi pula katakan, Mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya dunia kata Nabi, ma'anali dunia illa ka rakibin. Saya dengan dunia ibaratnya seorang pengendara yang istadalla tahta syajarin yang berlindung sebentar di bawah pohon summa roha wa tarakaha kemudian beristirahat sebentar lalu kemudian tinggalkan. Ini semuanya diantara penjelasan Nabi berkaitan dengan masalah dunia. Dan sesungguhnya dunia ikhwan, sehebat-hebat apapun dunia, Anda menikmatinya itu sangat terbatas. Nabi ketika membaca ayat Al-Hakum Takathur, Al-Hakum Takathur, bermegah-megahan telah membuat kalian lupa karena rakosnya Anda dengan dunia membuat Anda lupa. Lupa sholat, lupa zakat, lupa haji, lupa belajar Quran, lupa mengaji. Sehingga nggak tahu tentang agama, lupa taat, tenggelam dalam maksiat. Sehingga tidak peduli dengan agama Allah SWT. Karena Anda ahlu dunia yang mengejar kenikmatan dunia mengumpulkan dan menikmatinya maka kata Nabi dengarkan ikhwan yaqulu ibnu adam mali mali Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Ya Ibn Adam, malaka min mal illa salas. Harta anda itu hanya tiga. Satu, ma'akalta fa'afnaita. Yang anda makan dan habis. Wa malabista fa'aflaita. Yang anda pakai dan usang. Wa ma tasodakta fa'abqaita. Yang anda sodakohkan dan itu akan kekal. Maaf ikhwan. Anda Siang malam, siang malam, siang malam cari dunia terus dikumpulkan sebuah buahnya nanti numpuk-numpuk sawayakeh tegalan buahnya harta melimpah rekening Satu, makan. Iya, makan. Antum punya duit triliunan ikhwan catering sak Jogja itu bisa antum pesan semuanya. Gudeg Yujum, ya gudeg Bu Ahmad, kemudian wow, catering-catering semuanya dipesan. Bisa antum tumpuk sak latar, sak lapangan itu bisa kebak. Pertanyaannya, yang antum bisa masukkan ke perut itu berapa piring? Yang lainnya kalau nggak antum kasihkan orang lain bakal didadi pakanan pitik, bosok, dah dibuat. Terus sebutanlah antum apa lagi? Nganggu-nganggu. Iya nganggu kelambi nganggu spring bed, nganggu. Antum punya duit bisa beli baju 10 lemari sampai mencep-mencep kebuak sehingga antum punya sewu setel kelambi. Terus sekarang pertanyaannya, kalau antum sekali Satu dua paling itu dalman, dalman, colono dalam, kaos dalam, kemudian luar. Atau kalau tambah tiga jas. Terus ben umpamanya untuk kita sugih itu. Ditumpuk sekali jalan-jalan di Kejayaan itu cara cilik-cilik akan lihat oh ini lagi nembing ngeten, rotok ngeten. Serbatas ikhwan. Itu pun kalau antum amati ikhwan, ada orang itu pakai kelambine yo ya kok kui-kui wae. Sing disenengi yo ya kui-kui. Sehingga ada baju itu ditu dibeli, ditumpuk nganggur neng lemari, kadang-kadang setahun kadang rong tahun pisan, kadang saklawe sore pisan pas dadi manten tok, baru kui terus pensiun nggak pernah dipakai. Masya Allah, sedih ya antum hati. Mobil juga gitu, segala macam juga gitu. Yang ketiga, kalau antum pengen langgeng kepemilikan harta Anda, atas sodakta faaf oita antum sodakohkan itu yang kekal nanti antum dapatkan di akhirat kelak menjadi milik anda. Kalau tidak, itu nanti anda mati, anda tinggalkan harta semuanya, bukan lagi milik anda, itu miliknya ahli waris. Tamat kehidupan antum sudah. Turno minta maaf Van, turno apa turno itu? Orang hidup yang dicari apa? Hah? Orang hidup yang dicari apa ya kawan? Seneng, atine seneng. Sing seneng atine apa meripati? Hah? Sumber seneng itu di hati. Meripati merem nek atine seneng itu sudah lebih enak ketimbang meripati seneng hatinya sepet itu. Artinya di sini, artinya di sini, ikhwan. Ikhwan, orang yang ahlu dunia itu artinya nggak bakal seneng. Sudah yakin toh, artinya nggak bakal seneng. Karena dia sudah diperbudak oleh dunianya. tingkel ingkel sama dunianya itu. Esok, sore, awan, bengi. Dunianya Dia bodohnya ngumpulkan harta banyak-banyak. Dia awak eh diperes dunia sampai garing. Kemudian yang menikmati orang lain. Rekoso. Sebahagia-bahagia hidup orang mukmin. Dia bisa merasakan segala-galanya. Semua tingkah pola dia sebagai mukmin itu dikasih pahala oleh Allah. Sak tetes-tetesnya keringat Anda itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang mukmin. Dan semua harta Anda akan manfaat maksimal. Maka sekali lagi, silahkan Anda dunia itu Anda kukut semuanya, tapi catatan letakkan di tangan Anda, jangan di hati Anda. Kalau dunia di tangan Anda artinya dunia itu Anda gunakan semau Anda anda sebagai tuannya dunia. Tapi kalau Anda hati kalau dunia itu di hati Anda, Anda akan menjadi budak-budaknya dunia. Mau sholat, eh ojo-ojo sholat. Kayak ngelayani wong dodol, ah, ngelayani pelanggan buahnya. Anda jadi budaknya dunia. Kalau dunia di tangan Anda, azan tutup jegrek. Anda datang ke masjid sholat. Dunia itu adalah pelayan Anda, bukan Anda pelayan dunia. Demikian pula yang lain-lainnya. Maka sebaik-baik harta di tangan orang yang saleh dan seburuk-buruk harta di tangan orang yang rusak. Wal taala alam Oh ya, pertanyaan. Pertanyaan berhadiah sekarang, kawan. Yang pertama, kisah-kisah nyata, CD dan buku. Eh, buku, dan CD ya. Iya. Pertanyaannya sekarang, apa di antara keindahan Islam? Yang mana? Duluan mana tadi? Duluan antum ya? Iya, apa? Terus? Sudah, sudah ambil sini. Yang kedua, Bagaimana perkataan Rib'i ketika dipanggil oleh Panglima Rustum? Antum. Ya ada nih, ambil. Yang ketiga, bagaimana tamsil Nabi berkaitan dengan dunia? Sebutkan tiga. Antum. Ya. Ya terus apalagi? Ya terus apalagi? Ya udah, ambil ini. Yang ketiga, yang selanjutnya. Apa di antara kutaman majelis ilmu? Apa di antara, antum? Di punggung. Masa punggung, Hah? Apalagi? Apalagi? Yang lain? Antum? Ya, eh, coba ambil ini. Terakhir. Ini bukunya Masya Allah bagus ini. Uh, pertanyaan terakhir. Apa yang bisa antum faed, ambil faedah dari ayat وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ khaffif anna yauman minal adab. Siapa yang bisa mengambil faedah dari ayat tersebut? Antum. Antum. Antum ngaco nggak tadi? Segini, segini ngaconya gini. Iya, antum. Bagaimana faedah ayatnya? Bagaimana? Bagaimana pada ayatnya? Yang lainnya? Oh, buka. Ada yang masih buka nggak? Bunganya masih nggak dia? Ini apa ini? Oh ya, udah. Tinggal satu ada nggak yang lainnya? Nggak ada, sudah habis. Saya antum, bagaimana? Terus apa lagi? Ya udah ambil ini. Ya. ya. demikian ikhwan yang kita sampaikan mudah-mudahan manfaat. Sekali kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.